Ini pertanyaan cara wa semua ya. Pertanyaan tentang cara wa Dijawab enggak usah? Jawab enggak usah? Bagaimana hukumnya bekerja pada orang kafir? Taib. Yang pertama, kalau pekerjaannya halal. Yang kedua, betul-betul profesional, hanya semata-mata pekerjaan duniawi. Tidak ada unsur alwala kepada mereka. Barakallahu fikum diperbolehkan. Itu namanya muamalah duniawi. Tetapi kalau sudah melanggar prinsip alwala wal bara, atau mengorbankan keimanan maka tidak boleh. Ini kembali pada pembahasan umum muamalah dengan orang-orang kafir. Terus bagaimana menjadi orang kepercayaannya atau atau tangan kanannya? Sekali lagi semata-mata duniawi labas. Akan sangat bagus ketika antum yang punya e, posisi tadi itu bawahnya antum itu didakwai. Antumnya nggak mau didakwai sama bosnya antum yang kafir itu. Hmm? Tapi antum mendakwai bawahannya antum. misal perusahaan tadi milik orang kafir. Orang Amerika, orang Jepang, orang Perancis, orang Brazil, orang mana gitu ya. Antum jadi direkturnya. Hmm, kurang apa? Antum direksinya. Antum jalankan sesuai dengan amanah pekerjaan yang ada. Itu duniawi. Selama antum tidak ada wala pada bosnya antum. Nanti kafir. Hmm? Terus pekerjaan-pekerjaan ini orang kafir. Saya muslim, ini kafir. Kerja? Tidak. Acara gini? Tidak. Pekerjaan? Pekerjaan. Nah, nggak ada walak pada dia. Bagus. Nah, Anda sebagai direktur, antum ah, upayakan bawahan-bawahannya itu dakwah semua. Upayakan dakwah dengan posisi yang antum miliki. Hmm, galakkan pengajian-pengajian, datangkan para ustaz. Nah, sebarkan buletin buletin, majalah-majalah segala macamnya. Punya kekuasaan, Pak. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, antum bakal tergerus akidah antum. Dengan itu jangan. Keselamatan agama didahulukan daripada keselamatan dunia. Allah taala alam Dan ini perkara yang banyak ya kan. Para ikhwan-ikhwan kita yang masuk dalam perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang-orang kafir. tidak ada masalah. Tetap menjaga akidahnya, menjaga prinsipnya, menjaga lawal-lawal faroknya. Barakallahu fikum. Afwan, ada amanah salam dari Abu Izaz. Ya, Izaz dia. Apa Abu Izat di Brunei minta penjelasan tentang masa tasawul, meminta minta dana dalam urusan agama. Loh. Tasawul meminta-minta harta atau meminta-minta uang yang dilarang bobitnya katanya para ulama adalah su'alun nasi hajata nafsihi takathura. Meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi, masuk kantong pribadi untuk memperkaya diri. Itu yang haram semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang tercelanya meminta-minta ini maknanya. Meminta kepada orang lain hajat pribadi, masuk kantong pribadi atau rekening pribadi untuk memperkaya diri. Paham tuh? Berarti kalau dia kondisinya betul-betul sangat-sangat-sangat-sangat membutuhkan, maka diperbolehkan untuk meminta-minta. Dalam hadis ada tiga keadaan. Di antaranya seseorang yang betul-betul miskin, fakir, tidak punya apa-apa dipersaksikan oleh orang di sekitarnya yang orang miskin. Boleh minta sampai kebutuhan dia terpenuhi. Berhenti setelah itu. Yang kedua orang yang kena musibah. Tadinya orang yang mampu kena musibah, habis semua harta bendanya. Ludes, longsor, banjir, tsunami atau apa, ludes. Dia belum minta-minta sampai keadaan dia normal. Berhenti. Dan yang ketiga orang yang Eh, kepingin mendamaikan dua, eh, kedua belah pihak. Mendamaikan dua, dua pihak yang bertikai, dia meminta untuk urusan perdamaian tadi. Diizinkan tiga perkara pihak. Ya. Dan yang keempat, disebutkan dalam keterangan eh, riwayat yang lainnya, meminta pada penguasa. Itu pada Baitul Mal diperbolehkan. Selain ini tidak boleh. Tidak boleh para itu. Saya faham ya? Kemudian, menunjukkan pula kalau meminta kepada orang lain menghubungi orang lain terkait dengan masalah pendanaan, bukan untuk perkara pribadi, tapi untuk perkara umat, untuk dakwah dan segala macamnya, itu bukan namanya tasawul, itu namanya ta'awun alal biri wa taqwa. Ngajak orang ta'awun. Disebarkan SMS, telepon. Ya Allah ya ikhwan, kita membangun masjid, ta'awun, ta'awun al biri wa taqwa. Ha? Dijelaskan ayat, hadis, keutamaan sodako dianjurkan. Ya Allah ya ikhwan, sodakonya, tahunya untuk masjid kita orang ini. Boleh. Itu semuanya diperbolehkan. Tapi ketika diperlukan saja. Bukan kemudian rutinitas, tidak ada perlunya, tahun, tahun, tahun. Tidak ada perlunya. Masjid sudah ada, pondok sudah ada, semua sudah jalan normal. Pondok punya usaha lancar, nggak ada masalah. Eh, jangan eh, minta-minta uh, lagi. Ketika sangat-sangat diperlukan dan harus ta'awun, maka dikatakan ta'awun kembali untuk kepentingan bersama. Hayam tuh. Nah, itu yang yang membedakan antara tasawul dengan ta'awun. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah jam setengah tiga. Ustaz, saya termasuk orang yang baru mengikuti dakwah salafiyah ini. Tapi terkadang ada orang yang sengaja apa enggak sengaja nyetel radio yang nyinggung dakwah salaf. Dan kebetulan saya pas dengar, saya cemburu, saya merasa cemburu. Ya cemburu. Ketika Ustadz mereka mengatakan dakwah yang dikaji syirik, bid'ah, kafir, Katanya Ustadz, muridnya baru satu, dua, tiga, sudah gembar-gembar sana kemari. Hmm. Katanya dakwah dengan cara ini bikin orang lari dan ngantuk. Iya tak ya kawan? Hmm. Al-Muhim. Ini gimana Ustadz? Ya semuanya enggak benar. Nah, kalau dikatakan syirik, bid'ah, kufur. Kebetulan emang itu perkara syirik. Ya katakan syirik. Tidak mungkin syirik. Ini bukan syirik. Tidak boleh ya Anda lagi membahas perkara yang bid'ah. Ya katakan bid'ah. Tidak mungkin kamu katakan halal. Tidak boleh. Barakallahu fikum. nggak serampangan ya ikhwan. Enggak semua dia katakan syirik. Enggak semua dia dikatakan bid'ah. Enggak semua dia katakan kufur. Kan begitu. Sekarang ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Namanya apa? Oh itu mukmin pak, mukmin. Kamunya yang ngawur. Kesepakatan para ulama itu namanya orang kafir. Paham? Kok diem? Ah. Ada orang yang yang gembar-gembor sana kemari. Semua agama sama. Islam, Kristen, semuanya sama. Pemahaman apa namanya ini? Pemahaman apa ini? Dihukumnya apa pemahamannya? Ini pemahaman kufur. Tidak mungkin, oh itu mubah, tidak apa-apa. Pendapatnya pribadi. Ngawur itu namanya. Itu pemahaman kufur. Namun kufur dikatakan kufur. Masa kufur dikatakan bubur? <laughs> Gak mungkin. Allah mustahil. Jadi itu biasa. Upaya mereka itu untuk supaya orang itu jadi antipati itu biasa. Nyatanya nggak demikian. Nggak demikian para fikum. Hmm? Bikin ngantuk? Enggak juga. Kita <laughs> juga ngantuk. Hah? Kalau mereka dakwahnya itu ya ikhwan, guyon terus. Jadinya ya gimana orang kangen ngantuk. Tapi gak ada ilmunya sama sekali. Allahumma musta'an. Artinya itu semuanya tuduhan-tuduhan yang gak dibenarkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Terkait dengan Yazid Abdul Qadir Jawas, mantan guru saya. Dia syekhnya Rojaiyin. Hmm, ini udah sepuh-sepuh ini. Ini sekarang udah eh, nggak banyak bergerak ini. Yang keren yang masih muda-muda ini. Panser-panser muda yang bergerak-gerak ini. Ah, Abdul Zain di Banjarnegara, ah, Muhammad Arifin Badri di Jember sana, Tolo Taslim dari Kendari sana. Dan link-linknya mereka itu. Batur Salam, iparnya dia. link rojak. Ini syekhnya mereka. Hah? udah sepuluh ya Pak. Udah tua beliau ini. Sudah tua sekali. Mantan guru. Terkait dengan masalah Syafiq Reza Basalam juga sama. Ini pasar mudanya. Ini pasar mudanya. Terakhir katanya masuk di ACTI. Masya Allah. Ini semua terkait Halabiyin, Rajaiyin, Ruhailiyin. Mereka adalah ex ex Soluriyin. Tidak usah panjang-panjang ya. Begitu aja. Nah. <clears throat> Sampai jam berapa Irfan? Wah, sudah bunyi itu Irfan. Ya, Masya Allah. Ini pemanjang, pemanjang panjang-panjang semua ini. bagaimana sikap dan tindakan kita salafiyin terhadap pembantaian Muslim di Suria? diterangkan tadi ya ikhwan adakah bantuan berupa penggalangan dana atau atau selainnya selain doa doa naam mendoakan kebaikan untuk kaum Muslim di sana terkait dengan masalah pendanaan kalau memungkinkan disampaikan kepada yang amanah yang amanah amanah disampaikan ke sana barakallahu Allah taala alam yang dibantu bukan Sirianya, uh, bukan presidennya, bukan Rusianya, bukan itu ya, ya. Masyarakat sipil yang dibantu di sana. Kalau ada link-link yang uh, yang amanah, yang terpercaya untuk bisa menyampaikan ke sana, dibantu. Kalau tidak ada, doa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan mereka semuanya. Mana yang lebih diutamakan? Birul walidain, talabul ilmi, mencari ma'isyah. Semuanya. Anda talabul ilmi, Anda mencari maisha, Anda juga berbakti kepada kedua orang tua. Dari pertentangan ya, Pak. Kerjakan semuanya. Masya Allah, cak ya. Cukup? Cukup? Kok diem? Cukup? Apakah boleh suatu pondok ahlu sunnah menerima santri yang orang tuanya bukan ahlu sunnah seperti sururi atau hizbi atau hajuri? Masya Allah. Ini kembali kepada kemaslahatan yang ada di tempat tersebut. Kalau dari kalangan para ikhwah di tempat tersebut para hukum tidak ada gejolak fitnah dengan ini, nggak ada masalah. Yang sururi kan bapaknya, yang hajuri kan bapaknya. Yang Hizbi kan bapaknya. Anaknya bagus. Dari kalangan salafin Terima. Tapi kalau menimbulkan fitnah besar. Di kalangan para ikhwah. Pro kontra ribut. Gara-gara itu anak ini. Afwan. Antum tempat yang lain saja. Jangan sampai membuat keributan di kalangan salafin Gara-gara satu orang tadi. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa tanggapan Ustaz tentang pernyataan anak belum siap ta'adud? Karena belum berilmu. Ustaz A, B saja yang sudah berilmu masih satu istrinya. Ya, yang ada masalah. <laughs> Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kesempatan. Ketika dia mengatakan saya belum siap ta'adud, ya sudah, satu aja belum siap. Tapi jangan menggembosi orang lain yang mau ta'adud. Jangan mengingkari bimbingan sunnah ta'adud. Itu yang paling penting ya, Pak. Belum siap itu individu masing-masing gitu ya kan. Ada yang siap jangan digebosi. Siap, maju, maju. Tak. Dorong tuh. Semoga lancar begitu. Jangan mengatakan, nanti kok takut. Anak aja belum siap lagi ente. Loh. Lah kok antum patokannya. Masing-masing orang punya kemudahannya, akhi. Hah? Nah gitu ya. Jangan mengatakan, Ustaz aja belum kok. Ustaz aja belum kok. Ya karena belum ada kesiapan. <laughs> Kalau siap, maju semua tuh para ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Ya. Karena masing-masing sesuai dengan kondisinya pribadi para keluarga itu. Termasuk juga saya para keluarga itu. Insya jangan khawatir. Hah? Begitu ada kesiapan, ya maju. Memperkara sunnah kok. Kalau belum siap, ya satu. <laughs> Sampai ada kesiapan, para keluarga itu. Siap lahir batinnya dan segala macamnya para keluarga itu. Mm -mm. Kalau seandainya saya tak adut, ada yang mau ikut? katanya Ustadz A, B belum. A kan Afif. Kalau saya sudah, ada atau ikut? Eh, ikut? Nah, paling ah, kan Ustadz Afif, yang B belum. B sudah, yang C belum. Eh, mengatur nggak ada niatan tadi. Nah, Allah Taala alam bisawab.